sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-29 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna terkena racun dari makanan yang dibelinya di sebuah warung makan di kota Rupada. Dari pemilik warung yang saat itu berada di tahanan penguasa kota, Raden Setakeling maupun Raden Sakapal Waguna dan Sariti dapat menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah Kayan Manggala. Eh, dia, uh, pastilah, pastilah anak itu Dinda Sariti. Apakah Lingga yang Kanda maksudkan? Anak yang Kanda serahkan padaku? Benar, Adisaka. Ya, kau benar, Kanda. Dari ciri-cirinya, pastilah anak liar itu. Tapi, <laughs> bagaimana mungkin ia berada di kota ini? Bukankah... Iya, anak itu berada di padepokan. Jadi hal itu juga masih meragukan. Siapakah yang Ali serahkan menjaga anak itu? Eh, kenapa Kakang nampak begitu cemas? Aku menyerahkan pada pengawasan Paman Luminta. Yeah. Bagus. Paman Luminta pasti akan dapat meredam keliarannya. Aku tidak mengerti, Kakang. Kenapa Kakang begitu cemas? <sighs> Nanti aku ceritakan, Adisaka. Sekarang marilah kita temui Panglima Rambu penguasa kota ini. Aku yakin paman pemilik warung ini tidak bersalah. Ah, iya, tolonglah Tuan Pendekar. Aku akan sangat berterima kasih eh, jika eh, dapat terbebas dari hukuman yang tidak aku mengerti ini. Aku akan berusaha meyakinkan mereka, Paman. Mudah-mudahan besok Paman dapat membuka warung Paman lagi seperti sedia kala. Oh, terima kasih Tuan Pendekar, terima kasih. Kakek tua pemilik warung itu berlutut menciumi kaki Raden Setakeling. Beberapa saat kemudian, ketiga pendekar itu pun berlalu dari kamar tahanan dan menemui penguasa kota. Aki Rambu penguasa kota Rupada yang mengetahui akan nama besar Gua Larang dan Tongkat Merah akhirnya bersedia meluluskan permintaan mereka untuk membebaskan pemilik warung yang tidak bersalah. Dan Raden Setakling pun berjanji akan berusaha membawa bocah pengacau itu. Mengapa Kakang berjanji pada Panglima Rambu? Bagaimana jika kelak terbukti bukan anak itu yang bersalah? Bocah tampan, rambut sebahu, Berusia 13 tahun dan bermain-main dengan racun ular. Ketahuilah Adisaka, aku menemui bocah itu di tengah hutan. Akan dibakar hidup-hidup oleh Ki Langkung pimpinan begal liar. Tubuhnya yang terikat di tonggak kayu saat itu dipenuhi oleh ular-ular yang sangat banyak yang menyerang begal-begal pengikut Ki Langkung. Ketika aku membersihkan ular itu di wajah dan tubuhnya, aku melihat wajahnya tidak menunjukkan rasa takut karena ular-ular itu. Ah, gila! Tidak, tidak mungkin. Hei, ada apakah adik Saka? Tidak mungkin. Ah, ah, tidak mungkin anak itu berbuat keji padaku. Adik Saka, ada apa sebenarnya? Tadi malam di bilikku, di Gua Larang, muncul belasan ular-ular beracun. Dan bahkan seekor di antaranya berhasil memakutku ketika aku tengah tertidur. Wah, oh, setan. Pastilah anak itu. Pasti bocah liar itu. Ya, benar. Pasti anak itu. Hah, tapi tapi untuk apa ia berbuat keji seperti itu padaku? Aku tidak mengerti, Adisaka. Tetapi ketahuilah, aku menemukan bocah itu di rumah salah seorang muridku di sekitar wilayah Muncang. Aki Jawung muridku itu memiliki kepandaian yang cukup hebat, tetapi berhasil dikalahkan oleh bocah itu. Hei, jadi maksud maksud Kakang Seta, anak itu memiliki kepandaian yang sangat hebat? Ya, yang dapat mengatasinya saat ini hanyalah guru-guru utama saja. Sayang sekali Kakang tidak mengatakan hal itu padaku. Hingga aku tidak menyampaikan hal itu pada Aki Luminta. Aku hanya dapat mengatakan bahwa anak itu adalah sangat nakal dan liar. Seperti yang Kakang katakan. Iya, iya. Aku lupa mengatakannya. Itu adalah salahku. Ah, dengar itu, di pondok itu. Biar aku yang melihatnya, Kanda. Agaknya itu adalah pondok kosong yang tidak ada penghuninya. Aku akan menangkapnya jika memang ada orang yang mengintai kita. Sambil memasang telinganya, Sariti mendekati pondok yang dicurigainya. Tetapi ketika ia mendekat, kembali ia mendengar suara yang mencurigakannya. Kata-kata Sariti terhenti sejenak ketika ia melihat seekor ular yang cukup besar bergerak di antara kotak-kotak yang bertumpuk di pinggir pondokan itu. Mampuslah kau. Ada apa dia? Tidak terjadi Ada apa? <laughs> Tidak apa-apa, Kanda. <laughs> Sudahlah, sebaiknya kita kembali saja. Biar nanti aku mengirimkan seseorang untuk memberitahukan Paman Luminta tentang bocah itu. uh, <laughs> adik Saka tetap di Rupada, membantu kita, Kakak. Membantu perguruanku tongkat merah. Iya, begitu pun boleh. Tapi baru saja Kakang katakan bahwa anak itu hadir bersama dengan dua orang wanita siluman yang sakti. Iya, benar Adisaka. Aku tidak mengenal wanita siluman itu. Aku menyaksikan bagaimana wanita itu merubah wujudnya menjadi demikian menyeramkannya, bersisik bagaikan ular. Ah, apakah ada hubungannya wanita itu dengan dengan istriku Kakang Seta, dengan Anting Wulan? Aku kira tidak mungkin. Bukankah menurut Prabu Purbaya, seperti yang engkau ceritakan padaku, bahwa Adi Wulan telah merubah sikapnya? Iya, tetapi salah seorang pengikutnya justru kini merupakan musuhnya. Aku mendengar itu dari Prabu Purbaya, kakak. Menurutnya ia juga menghadapi salah seorang pengikut Adi Wulan di sekitar Bukit Wangi yang juga mengetrapkan aji siluman seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan tidak mungkin wanita siluman itu adalah pengikut Adi Wulan yang telah berkian. Berarti aku harus menemukan siluman wanita itu untuk dapat melacak keberadaan istri dan anakku Kakang Setan. Ya, yeah. aku juga akan meluangkan waktuku untuk membantumu mencari Adi Wulan, adikku. Bukankah begitu Dinda Sariti? Iya, Kanda. Uh, eh, Adi Saka. Ya. Yeah. Sudah berapa lama kira-kira peristiwa itu terjadi? Uh, maksudku perpisahan engkau dengan Adi Wulan. Uh, kurang lebih 13 tahun. Dan putraku Kayan saat ini pun tentu sudah berusia 13 tahun. Ah, iya, iya, kurang lebih sebesar anak itu. Sebesar Lingga. Kayan? Hei, anakmu bernama Kayan? Iya. Oh, tunggu dulu. Ah, siapakah Lingga yang kau maksudkan itu, alisaka Uh, tentu saja anak itu, Kakang. Apakah Kakang tidak mengetahui nama anak itu? Ah, Dinda Sariti. Hei, apakah kau tidak mengingatnya? Siapa sesungguhnya nama anak itu? Kau lupa. Salah seorang dari wanita itu ketika kehilangan bocah itu berteriak, memanggil nama anak itu. Oh, yang jaga Dewa Betara. Uh, ah, Kakanda Seta benar. Dia, iya, anak itu bernama Kayan, yeah. Kanda. Anakku, di mana dia? Siapa yang kau maksudkan dengan anakku? Katakan, Kakang Seta. Sariti, katakan. Bocah itu adik Saka. Bocah yang kuserahkan padamu. <gasps> Apakah, apakah kalian bersungguh-sungguh? Iya, adik Saka. Nama anakmu tidak kuingat lagi. Dan ketika wanita itu berteriak memanggil-manggilnya, aku tidak bisa menghubungkannya dengan anakmu. Tetapi aku bersumpah, adik saka Aku mengingatnya. Wanita itu memanggil anak itu dengan sebutan Kayan. Jika begitu, maafkan aku, Kakang. Aku harus kembali. Tunggu dulu, Alisaka. Aku harus menemui anak itu. Tunggu dulu. Aku merasa anak itu berada di kota ini. Kau maksudkan kayaan anakku yang telah meracuni aku? Tidak, Kakang. Aku tidak percaya hal itu. Aku harus menemunya segera. Akan aku tanyakan segala tentang dirinya. Ah, tetapi satu hal, Alisaka. Satu hal yang harus kau ingat. Ular-ular yang masuk ke kamarmu juga makanan yang terkena racun ular. Yang menurut pemilik warung itu kemungkinan besar karena anak berusia 13 tahun. Ular? Iya, ular-ular itu selalu mengikutimu, adik Saka. Oh, dia ada di tempat ini, Kanda. Hah? Adik Saka, lihatlah kemari. Buatlah penerangan. Oh, lihat itu. membuat api dengan kayu-kayu kering yang berserakan di sekitar pondok itu, mereka dapat melihat dengan jelas nasi yang berserakan. Nasi ini baru saja dibuang. Anak itu baru saja mengintai kita. Hah? Tadi ketika mendengar suara yang mencurigakan, aku melihat kemari. Tapi di muka pondok, itu, ya itu di tempat itu. Aku melihat ada seekor ular merayap, merayap di tumpukan kotak itu. Nah, itu dia bangkai ularnya, Kanda. Adik Saka. Oh, ular sebesar ini. Agaknya memang janggal berada di tempat seperti ini. Ya, engkau benar, Kakang. Anakku berada di kota ini. Aku akan mencarinya, Kakang. Hup! Kau jagalah diriku, Dinda. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji pendengaran sakti. Siapa tahu anak itu masih berada di sekitar tempat ini. Hup! Pimpinan padepokan Gua Larang itu segera menggelarkan aji pendengaran saktinya, tetapi suara yang dicarinya juga tidak ditemukan. Malam ini kita terpaksa kembali tidak beristirahat, Dinda. Kita akan berkeliling mencari putra Adisaka itu sambil mempelajari situasi perguruanmu di sekitar kota ini. Mari. Hup! Setakling dan istrinya Sariti melesat cepat di antara lorong-lorong yang sepi, tetapi pada lain lorong, di bagian-bagian yang cukup ramai, ia kembali berjalan biasa agar tidak menarik perhatian para penduduk serta pengawal-pengawal kota. Kita tinggalkan dahulu Raden Sakapalwaguna serta Raden Setakling dan Sariti. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Kayan Manggala. Benarkah bocah itu berada di pondok kecil yang tidak jauh dari tempat Raden Sakapalwaguna berada? Untuk jelasnya, marilah kita ikuti kisah bocah tersebut. Ah, ibu, berbahagialah ibu. Aku Kayan putramu telah berhasil membalaskan sakit hati ibu. Aku telah berhasil membunuh laki-laki jahat yang telah menyakiti hati ibu, yang telah membuat ibu menderita. Tetapi karena laki-laki itu aku pasti telah menyebabkan kematian pada orang lainnya. Pada orang-orang yang saat itu menikmati makanan di warung itu. Oh, aku telah berdosa membuat beberapa penduduk kota ini tewas karena racunku. Dan kakek tua pemilik warung itu juga dipersalahkan. Satu dari tugasku sudah selesai. Sekarang, tugasku lainnya adalah mencari ibuku atau makamnya. Jika memang ibuku sudah tewas, seperti yang dikatakan Bibi Lastri. Ah, malam yang ramai di kota Rupada ini tidak seharusnya aku lewatkan. Aku akan menikmati suasana di tempat-tempat yang ramai. Ya, aku akan ke pusat kota. Kayan yang merasa hilangnya sebuah ganjalan dalam hatinya karena telah berhasil membunuh laki-laki jahat yang telah menyakiti ibunya berjalan-jalan di pusat keramaian kota Rupada sambil sesekali berhenti menikmati hiburan-hiburan yang dibuat oleh penjajah barang di pinggir jalan. Tetapi kegembiraannya tiba-tiba terputus ketika matanya tertumbuk pada tiga sosok tubuh yang diantaranya adalah Raden Sakapalwakuna. Oh, setan, laki-laki jahat itu masih hidup. Wah, mau kemana dia? Berjalan cepat bersama dengan... Wah, bukankah Dua orang lainnya adalah laki-laki dan wanita yang telah menolongku yang juga membawaku kepada pokannya. Ah, aku akan melihat kemanakah tujuan mereka dan ya mencari kesempatan untuk kembali membunuhnya. Kayan Manggala mengikuti Raden Setakling dan Sariti serta Raden Sakapalwakuna yang sesungguhnya adalah ayahnya. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah bocah itu? Peristiwa macam apakah yang akan terjadi pada pertemuannya kembali dengan ayahnya? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.